Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa cicipi madu sabdanya. Bumi remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arab Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-333 ini, dengan para pemain, Ali Ermawati sebagai Kandedes, Endang sebagai Bibi Ulingi, Untung sebagai Pakne, Eni Budiono sebagai Mbokne, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ken Arok menyembahkan Dedes dengan takjim dan dengan penuh penghayatan untuk beberapa saat lamanya. Ken Arok kemudian bergerak mundur, masih sambil berjongkok. Sekali lagi Ken Arok menyembah, kemudian berdiri dan meninggalkan tempat itu. Ken Dedes termangu bagaikan arca. Manakala kesadarannya kemudian mengalir, dia beranjak, tetapi Bibi welingi, bibi pemomongnya muncul dari balik pintu. harus berbuat apa? Ceritakan pada Bibi. Ia menghendaki jabatan aku. Dengan jabatan aku di tangannya, Ken Arok akan merasa mantap untuk bertindak. Terutama menghadapi peperangan yang akan terjadi melawan Kediri. Bukankah sebenarnya Ken Arok telah menggenggam jabatan itu, Tonduk? Bukankah ia yang berkuasa? Ia tidak puas hanya dengan itu, Bi. Lalu, apa lagi yang dikehendakinya? Ia menghendaki, ia akan mengawini aku. Dengan demikian, ia dengan sendirinya akan mendapatkan jabatan aku itu atas namaku. Apakah ia tidak melihat kau tengah hamil, Duk? Aku sudah mengatakan hal itu kepadanya, Bibi. Tetapi ia berketetapan dan tidak mau ditolak. Ah, dasar Wong Edian. Tolong sediakan segala keperluan yang aku butuhkan. Aku akan memuja semedi di sanggar pamujan, Bi. Aku akan bertanya kepada para dewa di langit. Takdir macam apakah sebenarnya yang harus aku jalani? Aku akan mencari kejelasan atas segala hal yang tidak menentu ini, Bibi. Sedangkan Dedes itu segera melaksanakan perintah momongannya. Bibi Ulingi bergegas menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, dupa dan kemenyan, serta arang yang akan dibakar. Tetapi ternyata, Ken Dedes menghendaki sebuah upacara yang lebih lengkap. Ken Dedes minta disiapkan air setaman untuk mandi dan keramas. Dibantu oleh Bibi Welingi, Ken Dedes segera mempersiapkan diri, seolah pasrah pada kehendak dewata, apapun yang akan terjadi. Maka beberapa saat kemudian, Ken Dedes telah berada di sanggar pamujan dengan rambut basah kuyup dan tubuh hanya dililit oleh kain emban. Thank justru akan mengganggu ketenanganmu. Pemusatan pemikiranmu, Nduk. Tidak, Bibi Wingi. Bibi tetap di sini. Temanilah aku dan bantulah aku dengan doa. Semoga aku berhasil menemukan jawaban yang jelas. Baik, Gandu. Bibi akan menungguimu. Nah, mulailah. Arang di atas anglo telah menyala. Bibi Ulingi harus mengipasinya dan meniupnya beberapa saat agar api terus berkobar. Dengan jiwa yang pasrah sumarah, hanya dengan satu niat pasrah pada kekuasaan yang Batara Agung Sang Pencipta Jagat Raya ini, Ken Dedes memulai mengheningkan cipta. Bau kemenyan kemudian memenuhi ruangan itu, berbaur bau khas dupa dan ratus, siap menghantarkan Ken Dedes untuk menjelajah sebuah dunia di luar dunianya sendiri. Seiring waktu yang terus bergerak, kian lama kian larut Ken Dedes di dalam doanya. Aduhai yang Batara Agung, sesembahan hamba. Sang Yang Widi, wasa penguasa jagat raya. Terimalah hamba yang menghadap untuk mencari kejelasan yang menyiksa hati hamba atas takdir yang bagaimanakah yang harus hamba jalani. Wahai yang Batara Agung, izinkanlah hamba mengetahui secuil rahasiamu atas takdir yang harus hamba jalani. Izinkanlah wahai para dewa, izinkanlah hamba. Semakin larutkan Deres di dalam doanya, Semakin sempurna ia hanut tupi babahan hawa songo, sembilan lubang di dalam tubuhnya sebagai kelengkapan atas nafsu. Dan sesuatu yang tidak lumrah itu pun terjadi. Bibi Welingi memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ken Dedes berdesir. Ah, jaga Dewa Batara. Betis Ken Dedes bercahaya Oh, jelas aku tidak salah lihat. Iya, aku tidak salah lihat. Betis kendedes momonganku bercahaya. Meski lamat-lamat. Oh, jaga Dewa Batara. Benar-benar kewahyon anak itu. Saya itu jelas sebuah pertanda gaib. Pertanda kelebihan di atas keadaan yang lumrah. Dengan tegang dan seksama, Bibi Wulingi memperhatikan apa yang dilihatnya. Asap dari kemenyan yang terbakar, berbaur asap dupa, mengalir tanpa henti-hentinya. Semakin lama ruangan itu dipenuhi oleh asap keputih-putihan. Ken Dedes menjelajahi angan-angan, atau menjelajahi dunia di luar dunianya sendiri tanpa kendali. Berbagai sosok wajah muncul di dalam benaknya silih berganti. Wajah ibunya yang telah tiada, wajah ayahnya, Empu Purwa Surya Suci di Panawijen yang melimpahinya dengan penuh kasih sayang. Wajah Kameswara, lelaki yang dicintainya, tetapi entah mengapa tidak bisa menjangkau dan dijangkaunya wajah Senopati Banjarsari dan Senopati Narasinga. Semuanya terus berputar dan berputar, untuk kemudian penglihatan batin Ken Dedes singgah di sebuah ruangan aneh yang berada di balik air terjun. Ken Dedes mencoba mengenali siapa sebenarnya perempuan itu. Bibi Weling yang justru terlonjak ketika melihat sebuah bayangan yang muncul dari tiada menuju ada, lamat-lamat tersaput dupa jaga Dewa Batara. Wah, keanehan apa lagi yang aku lihat ini? Ah, tidak, sedang bermimpikah aku? Aku melihat seorang perempuan. Iya, cantik sekali. Ah, tidak bermimpikah aku? Oh, siapakah kau? Mengapa engkau menempati diriku? Mengapa engkau berada dalam diriku? Apa salahku hingga kau harus berada di dalam tubuhku? Siapakah kau? Kau tidak bersalah, Kendedes. Yang terjadi adalah kehendak dari Hyang Batara Agung. Lalu siapa kau? Mengapa kau harus menempati tubuhku? Namaku Diah Ratu Sanjaya Warsa. Aku kemudian bernama pula Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku harus menyatu dalam tubuhmu. Karena aku memang harus lahir kembali ke dunia ini untuk mendampingi suamiku. Siapa suamimu? Suamiku adalah Rakai Mataram. Rakai Walaingpu Kumbayoni. Karena takdir suamiku harus lahir kembali ke dunia ini pula. Oleh karena itu, janganlah kau menolak takdirmu, Kendedes. Marilah mengabdi kepadanya. Ia seorang raja pembawa angin segar, pembawa alunan suara indah, pengayoman atas orang-orang papa. Siapa orang itu? Kau telah mengetahui orangnya. Kendedes, biarkan aku kembali menyatu di dalam tubuhmu. Nampak lamat-lamat di dalam asap dupa yang mengalir, berbaur-bau wangi kemenyan. Wujud Maharani Sri Sanjayawarsa itu kemudian semakin kabur, semakin kabur, seolah berada di dunia lain, berada di antara ada dan tiada, hanya lamat-lamat terlihat untuk kemudian lenyap sama sekali. Sudah wajar pagi, Bibi. Uh, uh, uh, aku tertidur, Kendedes. Aku yang bersalah. Seharusnya aku tidak meminta kepada Bibi untuk menjagaku semalaman. Kau tadi bertanya apa? Aku telah mendengar kokok ayam jantan, juga suara burung. Nampaknya sudah mendekati saat fajar pagi. Iya. Ah, aneh. Mengapa aku bisa tertidur? Bukan hal yang aneh, Pi. Pipi mengantuk. Dan karena itu, Bibi tertidur. Sudahlah, hal itu tidak perlu dipersoalkan. Du, ada apa, Bi? Bagaimana, Du? Bibi, Bibi menyaksikan keadaan yang aneh sekali. Bibi melihat hal yang tidak masuk akal. Sebenarnya, apa yang telah Bibi lihat? Aku melihat perempuan yang cantik sekali. Kecantikannya mengimbangimu, mesti tidak melebihimu. Kau cantik. Dan perempuan itu juga cantik. Bibi melihatnya lama-lama, Seolah muncul dari asap kemenyan dan dupa yang terbakar. Bibi melihat perempuan itu? Iya, benar, Nduk. Bibi melihatnya. Dialah orang itu, Bibi. Orang yang aku katakan. Jiwa lain yang bukan diriku. Akan tetapi menempati tubuhku. Oh. Bagaimana pendapatmu, Bibi? Lalu, siapakah perempuan itu, Nduk? Berasal dari manakah dia? Ia seorang permaisuri raja dari sebuah kerajaan yang telah punah di masa silam. Kerajaan itu bernama Mataram. Jika demikian, nampaknya memang telah menjadi bebas takdirmu yang tidak bisa kau hindari, Ndu. Benarkah demikian, Gendedes? Benar, Bibi. Jika demikian, kau harus menerimanya dengan ikhlas dan pasrah. Iya, Bibi. Aku memang harus menerimanya dengan ikhlas dan pasrah. Maka demikianlah untuk yang kesekian kalinya, Tumapel diguncang lagi oleh sebuah berita yang mengagetkan dan menimbulkan berbagai pendapat. Ada sebagian orang yang terheran-heran, ada yang merasa senang, ada pula yang mencemoohkan. Namun dengan tangkas Ken Arok kemudian memberikan penjelasan kepada orang-orang terdekatnya, yang kemudian menjalar ketok tular bahwa perkawinan yang akan ditempuh Ken Dedes itu adalah untuk mengesahkan Ken Arok menjadi aku. Hal yang sangat penting untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi melawan Kediri. Pesona dan perbawa yang dimiliki oleh Ken Arok ternyata memang sangat luar biasa. Bagaikan disihir, seluruh rakyat Tumapel kemudian menyambut perkawinan Ken Dedes dan Ken Arok dengan kegembiraan meski perkawinan itu dilaksanakan dengan sederhana. Suasana di Tumapel ini benar-benar menggairahkan. Aku benar-benar senang melihat perkembangan yang terjadi air-air ini. Di zaman aku Tunggal Amutung dulu, malah terlampau tenang. Dan karena itu, justru terasa membosankan. Ah, sekarang penuh gairah, dengan kejutan-kejutan yang bergairah mengkondisi Pak Ne. Apa, Bu? Omonganmu tanpa ujung dan pangkal. Yang kau maksud itu Opo toh, Pak Ne? Ah, sudah dengar berita apa belum? Berita Opo. Tuan Putri Kendetes dikawini oleh pimpinan prajurit yang menggegerkan itu. Itu dia Ken Arok. Ah, Ken Arok? Yang kau ceritakan, ia perampok yang menunggang kuda itu toh, Pak Ne? Iya. Kole ora patut toh. Tuan Putri Kendedes kan baru saja kematian suaminya. Belum larut duka yang ditinggalkan suaminya. Atau apakah Tuan Putri Kendedes justru merasa gembira toh Pak Nek? Penalaranmu itu sempit sekali, Mbok Ne, Mbok Ne. Yang kau lihat justru apa yang nampak di luar. Apa yang terjadi di dalam justru sebuah pengorbanan Tuan Putri Kendedes melakukan pengorbanan yang luar biasa. Kau pikir apa mudah baginya untuk mengambil keputusan seperti ini? Yang pasti akan mengundang cemooh, menimbulkan penilaian buruk dan bahkan tanda tanya. Hah, tetapi orang-orang Tumapel bukan orang yang bodoh. Kita justru melihat Betapa Tuan Putri telah melakukan tindakan yang luar biasa. Aku kok isi orang ngerti. Karo sing mbok ke Kang. Ah, kalau ada orang mape yang bodoh, kaulah orangnya, Mbok Ne. Loh, kok malah membodohkan aku? Istrimu sendiri toh, Pak Ne? Begini, Mbok Ne. Tuan Putri melakukan tindakan itu benar-benar sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kau melihat Bagaimana perkembangan yang terjadi antara Tumapel dan Kediri? Tumapel dan Kediri di ambang perang. Apa yang dibutuhkan oleh Tumapel dalam keadaan seperti ini? Tidak lain adalah seorang pemimpin. Seharusnya siapa yang menjadi pemimpin? Tentunya Tuan Putri Kendedes atau anaknya. Tuan Putri Kendedes tidak mungkin. Anaknya juga belum lahir dalam keadaan seperti ini, dibutuhkan seorang pemimpin. Orang itu adalah Ken Arok. Dengan Ken Arok mengawini Tuan Putri Ken Dedes, berarti Ken Arok akan mendapatkan kewenangan yang luas. Apakah Ken Arok itu nantinya akan menjadi aku, Buto Pak Ya, dengan sendirinya, Tombok Nih. Siapapun yang menjadi suami Tuan Putri Ken Dedes, akan menjadi aku di Tumapel. Berita yang muncul di Tumapel berikutnya adalah benar-benar biang dari segala berita. Hal yang sangat mengejutkan karena belum terlampau lama aku Tunggul Amatung meninggal dunia. Ken Dedes telah memutuskan menerima Ken Arok menjadi suaminya. Tetapi orang-orang Tumapel justru semakin mengagumi Ken Dedes karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Ken Dedes itu merupakan sebuah keputusan yang sangat penting di saat Tumapel menghadapi peperangan. Dengan demikian, dengan sendirinya, Ken Arok menjadi aku yang baru. Sekali lagi, saya harus melihat kenyataan yang luar biasa, Tuan. Hmm. Ken Arok benar-benar cerdik. Cerdik sekali. Bahkan boleh dikata, terlampau cerdik. Dengan mudah ia menggenggam jabatannya sekarang. Aku Pakuan Tumapel. Setelah sebelumnya, ia menyingkirkan orang-orang yang menjadi penghalangnya. Ia membunuh kebo ijo tanpa jejak Bahkan, ia membunuh Senopati Pragolapati juga tanpa jejak. Pragolapati benar-benar mati dengan hina bersama perempuan yang bukan istrinya itu. Dan kemudian Tuhan, dalam waktu yang sangat singkat, mengawini Kendedes. Benar-benar luar biasa Tuhan. Ya, ya, ya, ya. Aku juga merasakannya. Tumapel berjalan penuh dengan kejutan-kejutan. Dan nampaknya, masih akan terjadi lagi hal-hal yang tidak terduga, Tuan. Ah. Bagaimana perkawinan itu sendiri menurutmu? Pada awalnya, Ken Arok memang tergila-gila kepada Ken Dedes. Cinta yang merenggut kematian Senopati Panjarsari, Senopati Narasinga, dan aku Tunggul Ametung. Kendede sekarang telah dimilikinya dengan mutlak. Lebih dari itu, Tumapel berada di dalam genggamannya pula. Ah, benar-benar sebuah keberhasilan yang mutlak dan cemerlang. Dengan demikian, ini merupakan sebuah gambaran bahwa Tumapel tidak bisa dianggap remeh. Tuan, jika saya boleh mengatakan, Tumapel justru menyimpan bahaya yang lebih besar daripada Kediri. Karena Tumapel ada Kenaro. Aku sependapat denganmu. Untuk itu, perkembangan yang terjadi di Tumapel ini segera kita laporkan kepada Kakang Ranggalampitan di kantor. Akan tetapi, dalam dua hari ini, sebaiknya kita masih melanjutkan melihat-lihat perkembangan yang terjadi di sini. itu terus bergerak. Senopati Rudra Bondo yang pernah menjadi pimpinan pengawal istana Kediri dan kemudian menggegerkan Kediri dengan ulahnya yang tidak terduga-duga. Ditemani oleh Diposari, menyaksikan gerak dan gairah yang terus meluap di Tumapel. Ken Arok ternyata mempunyai kemampuan membakar dan menggerakkan serta membangkitkan semangat bagaikan api yang berkobar mengantar kantar. Rudro Bondo dan Diposari harus melihat kenyataan yang mendebarkan ketika mereka mengintip kegiatan keprajuritan di alun-alun. Sebuah kenyataan yang benar-benar mengejutkan. Dari desa-desa, dari mana-mana tempat, para pemuda datang dengan kemauannya sendiri dan bergabung menjadi pasukan pengawal. Dikembleng dengan cara yang khusus. Kemampuan para pemuda itu benar-benar mendebarkan. Lapangan penuh dengan nautan manusia Kediri akan lumat. Aku yakin menghadapi tumapel yang triwikrama seperti ini, Kediri akan lumat. Tetapi jangan lupa Tuhan, jika Ganter tidak pandai-pandai menyiasati perkembangan yang terjadi, Ganter mungkin akan menemui nasib seperti Kediri yang baru saja Tuhan bayangkan. Thank you. Demikianlah, beberapa hari kemudian, Senopati Rudro Bondo bersama Diposari telah berada di Ganter, melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Rangga Lampitan. Rangga Lampitan mendengarkan laporan itu dengan seksama, dengan sikap yang bersungguh-sungguh dan sama sekali tidak meremehkan. kuakui, ia memang benar-benar orang yang luar biasa. Beberapa orang Brahmana yang aku mintai keterangan memang meramalkan bakal kehadirannya. Seseorang yang membawa pertanda kasih dewa-dewa. Ia membuatku penasaran sekali, dan aku ingin bertemu dengannya. Apakah dengan demikian, Kakang akan pergi ke Tumapel? Tidak perlu. Tetapi aku percaya kelak ia pasti akan menemuiku. Ia mempunyai kepentingan dengan tawaran kerjasamanya itu. Di Bagaimana Tuan? Ulangi bagaimana pesannya. Ken Arok menawarkan bentuk kerjasama untuk bersama-sama menghadapi Kediri. Hmm. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Ken Arok yang memimpin. Kelak jika peperangan usai. Ken Arok yang akan menjadi raja. Bukan main. Lalu? Jika Ganter tidak bersedia, sebagaimana Kediri, Ganter akan digelis hancur lebur. <laughs> Bukan main. Benar-benar sebuah ancaman yang penuh percaya diri. Menyimpan kesombongan yang tiada terkira. Tetapi aku senang. Aku senang dengan ancaman itu. Bagaimana dengan sikap kita, Kakang? Kita akan memanfaatkan mereka. Ada baiknya. Saya mengingatkan Tuan kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kitalah yang akan dimanfaatkan oleh Ken Arok. Kita lihat saja nanti. Babel, hari-hari bergerak dibakar semangat dan gairah. Pemuda-pemuda berdatangan menggabungkan diri dengan pasukan Tumapel segelar sepapan yang akan menggilas ke diri dan kemudian menjadi saka atas berdirinya sebuah negara baru, Singasari. Namun pada suatu malam, di istana Tumapel, Ken Arok terkejut ketika merasakan udara yang mengalir membawa kekuatan sirup yang maha dahsyat. Ken Arok tersentak karena ada orang yang mampu melakukannya. lautan sirap yang besar sekali. Gila, ada orang bermaksud buruk di Tumapel. Siapa dia? Ken Arok yang telah menjadi aku di Tumapel itu segera bangkit dari tempat tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur Ken Dedes yang meski telah menjadi istrinya tetapi tidak bersedia dijamah sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Ken Aruk bergegas berjalan ke halaman. Oh, bukan main. Betapa dahsyatnya kekuatan sirap ini menyebar di dalam wilayah istanaku. Di halaman para pengawal dan prajurit jaga bergelimpangan tertidur pulas. Oh, siapa yang melakukannya? Siapa? Kemeswara. Iya, hanya kabar suara yang mampu mengimbangiku, yang mampu mengundang ilmu sirap semacam ini. Tetapi benarkah kamu suara? Oh, rasanya tidak. Ia tidak perlu menggunakan kekuatan sirap untuk menemuiku. Ah! kau tidak lupa kepadaku? Oh, iya, aku masih ingat. Kau telah menjadi seorang aku sekarang. Iya, aku sekarang aku di Temapel. Sebuah batu loncatan untuk cita-cita yang lebih tinggi yang ingin kau raih. Bukankah demikian calon raja? Oh, ia mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Perempuan berbahaya. Siapa sebenarnya dia? Aku harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono. Ia pernah mengalahkan aku. Telah lama aku mencari-carimu. Akhirnya, aku temukan kau di sini. Mengapa kau mengatakan aku adalah calon raja? <laughs> aku nyaris tahu segalanya tentang kau, pemuda ganteng. Kau hadir lengkap di dalam bayanganku. Di dalam angan-anganku apa yang pernah kau lakukan dengan tapa beratamu di padang karautan hadir lengkap di alam mimpiku. Aku melihatnya bahwa kau bukanlah orang sembarangan. Kau manusia luar biasa. Bagaimana kau bisa mengetahui apa yang telah kuperbuat di padang karautan? Bahkan apa yang kau perbuat di semenanjung Sembulungan, di sebuah teluk di ujung timur Pulau Jawa ini, aku pun tahu. Yang kau perbuat atas bongkahan logam yang jatuh dari langit itu pun, Aku juga tahu. Keris yang kemudian kau pergunakan untuk membunuh penciptanya, Empu Gandring. Cukup. Oh, apa keperluanmu menemui aku? Mengapa kau sebar kekuatan sirap di istanaku ini? Aku datang untuk unggah-unggahi. Kau ngunggah-unggahi? memandang perempuan itu dengan tegang. Keinginan perempuan itu untuk ngunggah-unggahi mengejutkannya. Ngunggah-unggahi adalah keinginan seorang perempuan yang mengabaikan batas kesopanan agar diperistri. Ken Arok memandang wajah perempuan itu dengan lebih cermat, terutama pada keningnya yang tertutup secari kain. Ken Arok berdesir membayangkan Perempuan itu memiliki sebuah mata lagi di keningnya. Perempuan itu adalah Uma Durga. Tidak sadarkah kau bahwa apa yang kau lakukan itu tidak patut untuk dilakukan oleh seorang perempuan? Kata siapa tidak patut? Urusan semacam itu yang patut adalah lelaki yang melamar perempuan, bukan perempuan yang ngunggah-unggahi. Kau akan malu kalau aku menolakmu. Kau tidak akan bisa menolak Ken Arok. Kau salah. Aku tidak senang padamu. Aku tidak tertarik kepadamu. Meski kau cantik, akan tetapi aku tidak mempunyai minat untuk memperistrimu. Tertata rapi kalimat yang diucapkan oleh Ken Arok membuat perempuan berikat kepala itu sedikit tertegun. Sesaat kemudian, perempuan yang bernama Umat Durga itu justru mengumbar senyumnya. Sekejap dia melangkah lagi, mendekatikan Arok yang berdiri, bahkan jaraknya terlampau dekat. Umat Durga mengulurkan tangannya. Sudah kau pertimbangkan kata-katamu itu, kan? Ya, sudah aku pertimbangkan. Justru kaulah yang nampaknya tidak mempertimbangkan kata-katamu. Kau yang tidak berhitung masak-masak atas keinginanmu. <laughs> aku tidak pernah salah perhitungan. Semua apa yang aku kehendaki harus terjadi. Dan kau tidak bisa menolak, Ken Arok. Kau tidak mempunyai pilihan. Kecuali memenuhi keinginanku. Sayang sekali, Nyai. Aku tidak mau. Pertimbangkan, Ken Arok. Kau akan mengalami kesulitan jika kau tidak mau. Kau bukan apa-apa bagiku. Setinggi apapun kemampuan kanuragan yang kau miliki, namun kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Jika kau tidak mau, aku bisa menjadikan jalan kesulitan bagimu. Aku akan berpihak kepada Kediri pasukanmu akan hancur berantakan. Gila. Nah, pertimbangkanlah hal itu baik-baik. Aku tidak mau ditekan. Dan tidak akan ada orang yang boleh menekan aku. Kau pun tidak. Aku bisa membakar istanamu dengan tatapan mataku. Persetan. Sebaiknya, sekali lagi kau pertimbangkan Ken Arok. Persetan denganmu. Aku akan membunuhmu. Aku tahu kau penjelmaan iblis. <laughs> umat Durga yang selengkapnya bernama umat Durga para Bandari segera mengikatkan ikat kepalanya yang semula menutupi keningnya pada leher. Kedua matanya terpejam dan sebagai gantinya mata yang berada di kening itulah yang kemudian terbuka. kau tidak mau menjadi suamiku, memberikan benihmu dalam rahimku, lebih baik kau mati di tanganku. Perempuan tidak tahu malu. Jadi itu yang kau inginkan. Ya, layani aku. Berikan benihmu kepadaku. Dan aku akan menjadi ibu dari calon raja besar. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak berminat. Andaikan kau telanjang sekalipun di depanku, mempertontonkan kemolekan tubuhmu, Aku akan memanggil pekatik perawat kuda agar memuasi hasratmu. Oh, setan keparat! Matilah kau di tanganku, orang tidak tahu diri. Durga serasa terbakar wajahnya. Kata-kata tajam dari mulut Ken Arok itu ternyata mengoyak hatinya. Mata yang berada di kening itu memandang kemerah-merahan, serasa menyimpan kekuatan maha dahsyat atas apapun yang akan tertimpanya. Tetapi Ken Arok yang merasa penasaran karena pernah dikalahkan oleh perempuan itu ketika berada di padepokan empuk Gandring terusik untuk menghadapinya, mencoba kedahsyatan kekuatan mata aneh itu. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.